Pada bab berikutnya Disebutkan bab man an-nasu khaufan min lisanih. Bab tentang orang yang manusia atau orang-orang lain menjauh darinya karena takut dari lisannya. Artinya di sini bahwa ada sebagian orang yang memiliki ucapan-ucapan yang tidak baik dan itu menjadi hal yang biasa padanya. Sehingga orang-orang pun menjauh karena takut dengan ketajaman lisan yang dia miliki. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah suatu hal yang juga termasuk hal yang tidak baik makanya disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagai salah satu e, perkara yang wajib dihindari. Ya, bahkan ketika beliau menyebutkan ini dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, bisa jadi pada sebagian keadaan perbuatan itu menjadi salah satu dari perbuatan dosa-dosa besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya Al-muradu bihi ar-rajulu alladhi yatrukuhu an-nasu mukhalatatahu wa mujalasatahu khaufan min salatati lisanihi yang dimaksud dengan bab ini adalah tentang seseorang yang orang-orang lain meninggalkannya tidak mau bermajelis dengannya, tidak mau berbaur dengannya karena takut dari ketajaman lisannya. Wahwalayatawarrau huwa la fil a'rad. Orang tersebut tidak punya sikap warak, tidak punya sikap menjaga diri dan hati-hati dari perbuatan celah, mencela atau mencacat kehormatan dan martabat orang lain bil hamzi wal lamzi wal fahishi minal qaul baik dengan kata-kata sindiran, perbuatan sindiran dan kata-kata yang kotor. Lidzalika tajidun nasa yabtaiduna anhu. Oleh karena itu orang-orang pun menjauh dari bergaul dengannya. Nah, ini yang dimaksud dari bab ini. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu memang kita selaku seorang muslim hendaknya eh, betul-betul uh, menjaga diri kita dari perbuatan buruk tersebut, ucapan buruk tersebut. Jangan sampai hal itu menjadi kebiasaan kita, tabiat kita, perilaku kita yang kita dikenal dengannya naudzubillah min dalik. Karena kita telah tahu bahwa uh, justru Islam sangat-sangat menganjurkan untuk umatnya itu berbicara dengan ucapan-ucapan yang bagus. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayatnya wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum dan katakan kepada hamba-hambaku yaqulul lati hiya ahsan agar mereka berucap dengan ucapan yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan menggoda di antara mereka yakni membuat hubungan menjadi tidak baik di antara mereka disebabkan dengan ucapan. Makanya jangan sampai ucapan-ucapan yang buruk itu terlontar-lontar sehingga membuat uh, syaitan menunggangi kita untuk menjadi alat ya uh, hubungan yang tidak baik di antara sesama kaum muslimin inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina sesungguhnya setan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata jadi memang dia mengintai-ngintai kesempatan untuk merusak hubungan di antara kaum muslimin. Maka dari itu eh, kita mesti menyadari hal tersebut. Di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah taala beberapa dalil dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bab ini. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Humazah ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailun likulli humazatil lumazah." Wailun, celakalah. Likulli bagi tiap-tiap humazah dan lumazah. Apa makna humazah? Apa makna lumazah? Diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Alhamzu yakunu bil fi'li wal lamzu yakunu bil qawli. Alhamz itu adalah uh, sesuatu yang berupa apa? sindiran-sindiran penghinaan tapi dilakukan dengan perbuatan. Ya, terkadang seseorang dengan mungkin matanya, mungkin dengan mulutnya, mungkin dengan tangannya, yakni perbuatan-perbuatan tertentu yang itu adalah sindiran untuk apa? melecehkan atau menghinakan yang lain. Nah, ini disebut uh, al-hamz. Berarti humazah orang-orang yang melakukan hal tersebut. Adapun al-lamz yakunu bil qaul. Al-lamz itu dilakukan dengan ucapan. Yani kalau begitu kata-kata yang mengandung sindiran-sindiran untuk merendahkan, menyindir e, dalam rangka merendahkan atau menghinakan dan meremehkan orang lain. Jadi lumazah adalah orang yang melakukan demikian dengan lisannya. Allah Azza wa Jalla mencela kedua-duanya, baik dilakukan oleh seseorang dengan perbuatannya maupun dilakukan dengan lisannya. Dan yang eh, sedang kita bahas terutama terkait dengan eh, lisan, ya. Walaupun tentu tadi perbuatan tetap tidak boleh. Tapi yang sedang kita bahas dalam bab kita ini adalah yang dengan lisan jangan sampai seseorang ya memiliki uh, lisan yang seperti itu. Allah Azza wa Jalla juga mencela di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-11 disebutkan tentang sifat orang-orang yang dicela oleh Allah Azza wa Jal dari mereka yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam hammazin masya'in binamim Hamaz orang-orang yang menyindir-nyindir dengan perbuatan-perbuatannya dalam rangka meremehkan, merendahkan, mencibir dan sejenisnya masya'in binamim orang-orang yang melakukan namimah orang-orang yang melakukan namimah ya Pada surat Al-Mutaffifin juga Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang mereka orang-orang uh, yang dicela oleh Allah Azza wa Jal yang mereka memusuhi kaum muslimin, kaum mukminin apa sifat mereka wa idza marru bihim yataghamazun dan apabila mereka melewati kaum mukminin yataghamazun apa makna yataghamazun ai yatanaqqasun ya mereka merendahkan mereka meremehkan orang-orang yang beriman nah jadi ikhwan fillah rahimakumullah ternyata ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim menyebut ya Hal ini bukan hanya dalam satu ayat tapi dalam beberapa ayat. Oleh karenanya tentu hal ini ya, harus menjadi perhatian kita. Kita sama-sama memperbaiki diri kita karena kita tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Ya, ada kalanya seseorang yakni sejak uh, kecil ya, sudah tabiatnya bagus. Allah Azza wa Jal karuniakan padanya suatu perilaku yang bagus. Ini karunia besar. Ada kalanya tidak seperti itu, maka perlu dilatih untuk apa? Bagaimana kita memiliki ucapan yang baik sebagaimana Allah Azza wa Jal perintahkan dalam ayat yang tadi kita baca, wa kulli ibadi yakulul latihi ahsan. Dan menjauhi kata-kata semacam tadi yang kita sebutkan bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dengan jelas Allah melarang perbuatan itu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman apa artinya artinya wala talmizu anfusakum jangan kalian melakukan lamz itu yang tadi kita bahas ya uh, mencacat yang lain naam dengan perbuatan dengan kata-katanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan jangan kalian mencacat diri kalian jangan kalian atau kita pahami bahwa ini artinya kita mencacat diri kita sendiri bukan ya. itu hal yang apa jarang terjadi tapi yang dimaksud oleh ayat ini artinya lebih kepada makna apa? Ya, jangan satu di antara kalian mencacat yang lain. Tapi perhatikan bahasa Al-Qur'an di sini. Al-Qur'an menggunakan ungkapan jangan kalian mencacat diri kalian. Disebutkan dalam tafsir ya dan penjelasan ulama bahwa ini menunjukkan apa? Kaum muslimin ibarat satu tubuh. Ya, ibarat satu tubuh. Anfusakum yani nafsak ka nafsi akhik. Fal mu'minun ka nafsil wahida. Kamu dan yang lain kaum mukminin seperti satu jiwa. Ka nafsin wahida. Yang seperti ini juga disebutkan dalam ayat yang lain misalnya wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Jangan dipahami oh ini larangan bunuh diri saja. Berarti bunuh orang lain nggak apa-apa. Bukan begitu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ini maksudnya jangan kalian bunuh orang lain juga. Ya. Di samping tentu bunuh diri tidak boleh, mencela diri sendiri tidak boleh dalam rangka tanakus tadi. Tapi perhatikan bahasa Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyebut semua kaum mukminin sebagai jiwa kalian. Jadi kita semuanya kaum meminin ibarat satu jiwa. Ketika kita menyakiti yang lain itu seolah-olah menyakiti diri kita sendiri. Dan kalau kita sebagai orang yang berpikir tentu nggak mau kita menyakiti diri sendiri. Ya, mencela diri sendiri apalagi membunuh diri kita sendiri. Begitu pula ketika itu dilakukan terhadap orang lain punya makna eh, seperti itu yakni ibarat kita membunuh diri kita sendiri. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah ayat ini hendaknya betul-betul menjadi pelajaran bagi diri kita. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencacat, mencela, menghina, menyindir-nyindir dengan tujuan untuk meremehkan, merendahkan yang lain terhadap sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin. Wala tanabazu bil alqab Jangan pula kalian saling melontarkan julukan-julukan. Ya, yang dimaksud adalah ya julukan-julukan yang punya makna begitu. Ya. Julukan-julukan yang punya makna tidak baik dan ini banyak ya tersebar di masyarakat hal yang biasa seperti itu. Ya, menjuluki orang lain julukan-julukan yang punya makna negatif. Ya. Punya makna negatif. Ini tidak diperbolehkan. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sungguh jelek nama kefasikan setelah keimanan. Yakni menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tadi merupakan perbuatan-perbuatan kefasikan. Sangat tidak baik seorang yang sudah mukmin, beriman kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Ini artinya muncul kefasikan setelah keimanan. Nah, oleh karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah ya eh, hendaknya kita semua mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Ya, jangan sampai orang-orang menjauhi kita karena buruknya lisan kita, karena tidak baiknya ucapan kita, karena kita gampang e, merendahkan orang lain dengan kata-kata yang jelas atau sekalipun dengan kata-kata sindiran. Disampaikan oleh penulis juga sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia derajatnya di sisi Allah yaumul qiyamah di hari kiamat kelak man wada'ahun nas orang yang ditinggalkan manusia dijauhi manusia tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih karena orang-orang menghindar dari kata-katanya yang kotor, kata-katanya yang tidak baik. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini pelajaran penting bagi kita semua. Ya, ternyata bab ucapan yang tidak baik ini bukan hal yang sepele, ya. Ucapan yang tidak baik, kata-kata yang uh, apa? tidak baik tersebut bukan hal yang ringan ternyata Kenapa? Karena coba kita perhatikan sabda Nabi ini. Nabi mengatakan bahwa orang yang seperti itu sehingga orang-orang menjauhinya karena takut dari ketajaman lisannya maka orang ini menjadi syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak Syarran nasi manzilatan indallah Yaumal qiyamah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak. Nauzubillah min dzalik. Tentu tidak seorang pun dari kita ingin atau rela kalau menduduki tempat yang seperti itu. Nah, oleh karenanya hadis ini menjadi pelajaran penting bagi kita dan hendaknya senantiasa ada di hadapan kita semuanya agar kita bisa menjaga tutur kata kita. Nabi SAW menyebutkan hadis ini uh, ada suatu kisah, ya, ada suatu kisah, <clears throat> yaitu ketika datang kepada beliau seseorang, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah sebelum kedatangan orang tersebut beliau mengatakan bi'sa akhul ashirah bi'sa akhul ashirah yang artinya apa orang ini adalah orang yang paling buruk dari kaumnya seburuk-buruk saudara dari kaumnya nah Ketika Nabi SAW kemudian didatangi orang itu dan orang itu menghadap Nabi SAW, ternyata Nabi SAW berkata dengan kata-kata yang lembut. Nabi SAW berkata dengan kata-kata yang lembut. Alana lahul qawl. Begitu disebutkan dalam riwayat itu. Setelah itu orang itu pergi. Maka Aisyah radhiyallahu anha terheran dengan perbuatan Nabi yang seperti itu. Kenapa? Karena di awal Nabi menyebut dengan sebutan yang keras bahwa orang ini adalah bi'sa akhul asyirah. Ya, seburuk-buruk saudara bagi kaumnya. Tapi setelah datang kepada Nabi, Nabi berkata dengan kata-kata yang lembut kepadanya. Aisyah pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anda mengatakan demikian tadi, tapi ketika orang tadi datang ternyata Anda berkata dengan kata-kata yang lembut kepadanya. Maka Nabi menyebutkan sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah yang ditinggalkan manusia karena takut kepada ketajaman atau keburukan ucapannya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi berkata yang lembut kepada orang itu karena Nabi menghindari kata-kata yang buruk dari orang tersebut. Nah, orang ini disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ketika itu dia masih kafir. Orang yang datang ini ketika itu dia masih kafir Walaupun kemudian dia masuk Islam, tapi disebutkan oleh sebagian ulama bahwa terbukti ucapan Nabi di mana dia di masa Islam juga e, dikenal ya ada hal-hal yang kurang pada dirinya kemudian dan ternyata setelah Nabi meninggal dia murtad sampai akhirnya dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditangkap dan diserahkan kepada Abu Bakar Walaupun sepertinya dia kembali lagi, Allah alam saya agak lupa kisahnya orang ini. Tapi yang jelas begitu ternyata kisah orang tersebut. Ya. Begitu kisah orang tersebut. Yani memang kalau begitu uh, Nabi sallallahu alaihi ya mengatakan kata-kata yang lembut kepadanya. Kenapa? Karena Nabi menghindari balasan-balasan yang buruk dari orang ini. Disebutkan dalam syarah ya sehingga diambil pelajaran darinya fihi mudaratu man yuttaqa fuhsyuhu diambil pelajaran dari kisah ini bolehnya kita melakukan al mudarat al mudarat itu artinya e, bersikap yang baik kepada seseorang bukan karena dia baik tapi karena menghindari keburukan dia nah dan kadang kita terpaksa begitu ya kan ada orang-orang yang kita tahu dia buruk, tapi kita nggak perlakukan buruk kepadanya. Kenapa? Soalnya kalau kita melakukan yang kurang baik, dia bisa uh lebih dan mengkhawatirkan ya. Mungkin ucapannya bisa sudah kayak apa. Sehingga kita mengatakan yang baik demi menghindari keburukan. Ini namanya al-mudaratu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan hal itu dalam rangka mudarat man yuttaqa fuhsyuhu. Beliau bersikap baik kepada orang yang dikhawatirkan ya, kata-kata yang buruk dari dia muncul demi menghindari balasan yang buruk dari kata-kata orang tersebut. Nah, makanya di sini Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguh merupakan suatu hal yang sangat buruk dan orang itu menjadi orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ketika orang-orang lain itu menjauhi dia disebabkan apa kata-kata yang buruk atau ucapan-ucapan yang tidak baik yang itu menjadi kebiasaannya Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, jadi kesimpulannya insyaallah sudah jelas dalam bab ini bahwa ya jangan sampai <clears throat> seseorang uh, memiliki kebiasaan yang buruk dari tutur kata sehingga orang-orang menjauhinya karena tersebut hal tersebut dan ini menjadi hal yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu dari bagian e, dosa besar atau bisa jadi masuk pada salah satu bagian dari dosa besar. Berikutnya, bab berikutnya masih ada kaitannya sesungguhnya dengan bab tadi. Cuma oleh penulis disendirikan bab tersebut dengan judul Babu al badza wal Fuhsh. Bab al badza wal Fuhsh. Jadi memang ini bab-bab uh, sekarang ini memang terkait dengan lisan ya. Kalau kita perhatikan urutan kitab ini awal-awalnya terkait dengan apa? Dengan qalb. Bab apa? Qalbu. Ya. Hal-hal yang terkait dengan amalan qalbu. Kemudian bab kedua atau bagian kedua ternyata lebih banyak terkait dengan apa? Dengan lisan. Nah, ini memang uh, urutan dari siapa penulis eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, sekarang masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya disebutkan dengan judul bab al-badha wal fuhsh. Apa artinya al-badha dan al-fuhsh? Al-badha <clears throat> al-badha disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan artinya qillatul haya. Ya. Kurang rasa malunya atau kalau bahasa kita tidak tahu malu, ya. Itu al-badha. Kemudian disebutkan pula dalam kamus bahasa Arab ya Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah mengatakan al-bada' atau bada'a khuruju syai' an tariqatil ihmad. yakni keluarnya sesuatu dari jalan yang terpuji. Keluar dari jalan yang terpuji. Taqulu huwa badiul lisan. Sebagai contoh misalnya seseorang disebut dengan istilah dia badi ulisan, Huwa badi ulisan. Dia itu orang yang lisannya badi. Ya, ini kalau begitu kata-katanya keluar dari jalur yang terpuji. Ya. Disebutkan pula di sini dalam kamus bahasa Arab yang lain, Tahdhibul Lughah karya Al-Azhari, al-badi al-fahish as-sayyi al-qaul. Al-badi al badi al fahish as al syi al qaul al badi Artinya orang yang kata-katanya kotor, ya. Kata-katanya sangat uh, buruk, ya. as kaul yang buruk tutur katanya. Jadi kalau begitu dua kata ini al-bada' dan al-fuhsh sesungguhnya juga sangat dekat maknanya. Bahkan sebagian uh, kamus ini menunjukkan bahwa itu uh, sinonim ya, yakni sama saja antara ini dan itu. Sebagian ulama menyebutkan ada yakni sedikit perbedaan walhasil dari keterangan tadi ya bahwa intinya adalah kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, kata-kata yang keluar dari jalur yang terpuji, kata-kata uh, yang itu jauh dari rasa malu. Terkait dengan bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah uh, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Furqan ayat yang ke-72 Wa taala wal ladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru كراما Walladzina dan orang-orang yang la yashhaduna zur mereka itu tidak menyaksikan az-zura ini ya biasa kita artikan apa e, kepalsuan ya namun di sini ulama memberikan beberapa tafsir ada beberapa tafsir ulama yang termasuk dalam kategori az di antaranya ya kata-kata yang bohong termasuk azur, al-fisk, ya kefasikan juga termasuk dalam hal ini. Allahu kata-kata yang tidak ada manfaatnya juga bisa masuk dalam uh, kategori atau dalam cakupan makna azur atau juga asyirk ya kesyirikan apalagi jelas tergolong azur al-batil kebatilan tergolong azur bahkan sebagian ulama menafsirkan bahwa azur artinya adalah hari raya orang-orang musyrik ya jadi la yashharuna azur tidak ikut serta dalam hari raya orang-orang musyrik ini sebagian penafsiran ulama jadi semuanya adalah penafsiran-penafsiran yang tidak saling bertentangan dan itu adalah saling melengkapi ayat tersebut bisa mencakup semua dari apa yang ditafsirkan oleh para ulama itu. Ya. Kemudian ayat ini menyebutkan wa idza marru dan apabila mereka melewati al lagwi ya, kata-kata yang atau ucapan-ucapan yang tidak berfaedah ya ucapan-ucapan yang di luar jalur syar'i marru kirama mereka melewatinya ya kiraman mereka melewatinya dengan mulia artinya mereka tidak larut padanya, mereka menjauhi, mereka berpaling darinya dan mereka menjaga diri mereka untuk larut dalam kata-kata yang tidak baik tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ayat ini terkait dengan sifat-sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Pada surat Al-Furqan di akhir dari surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dari ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha rahman. Allah sebutkan di awal-awal bab ini pada akhir surat Al-Furqan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ya dan ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha rahman Alladzina yamshun adalah mereka yang berjalan uh, di muka bumi dengan tawadhu' tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun kalau orang-orang jahil bicara dengan mereka yakni dengan maksudnya orang-orang jahil di sini bukan sekedar bodoh ya, tapi jahil dengan ungkapan kita juga orang-orang yang tidak baik ya kan orang-orang yang e, maksudnya punya nilai negatif ya kata-kata orang jahil kepada dia mungkin celaan mungkin gangguan mungkin hal-hal yang seperti itu qalu salama mereka mengatakan salama salama di sini bukan artinya mendoakan keselamatan kepada mereka yang jahil dan buruk tersebut tapi maksudnya di sini ada istilah dari ulama salam mutarakah ya salam mutarakah yakni uh, selamat tinggal lah kalau bahasa kita seperti itu ya jadi salam ini ada dua makna ya kalau begitu salam yang artinya memang doa keselamatan kebaikan ya kan kesejahteraan ada pula makna salam di sini yang dimaksud adalah salamu mutarakah ya yang dengan bahasa kita selama tinggal. Ya qalu salama. Ya, tidak ditanggapi sehingga kita ikut larut dalam kejahilannya tapi ditinggalkan dengan baik eh, orang-orang tersebut. Kemudian disebutkan di sini ya, mirip dengan itu Allah Azza wajalla menyebutkan bahwa hamba-hamba Allah tersebut idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati hal-hal yang lagwi, marru kirama hal-hal yang tidak baik hal-hal yang tidak berfaedah mereka melewatinya dengan mulia ya, tidak larut dalam kebatilan tersebut nah jadi di sini wallahu alam maksud daripada penulis menyampaikan ayat ini mungkin dari akhir ayat tersebut yang menunjukkan bahwa merupakan sikap yang baik ya eh, ketika muncul hal-hal lagwi dan sejenisnya dia tidak larut padanya tapi dia menyelamatkan diri dan dia meninggalkan hal tersebut ya menjaga martabatnya kehormatannya tidak larut dalam perbuatan orang-orang yang jahil karena sebagian orang terkadang yakni larut dalam perbuatan yang jahil Ya, ketika orang berbuat jahil, dia pun larut dalam hal tersebut. Nah, ini tentunya kurang bagus ya. E, khawatir atau ketika melampaui batas ya, ketika terlewat batas ya, sehingga bisa e, menyebabkan justru ialah yang tercela. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah disebutkan pula di sini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi bahwa Nabi bersabda laisal mu'minu bitta'ani wala al-la'ani wala al-fahishi wala al-badhi hassanahu tirmidhi ya artinya laisal mu'min bukanlah seorang mukmin itu bitta'an orang yang suka mencacat walal la'an tidak pula orang yang suka melaknat walal fahish walal badi bukan pula orang yang kata-katanya kotor dan orang yang kata-katanya tidak terpuji atau tidak tahu malu hadis ini riwayat Tirmidzi dan uh, apa Seingat saya juga ini hadis yang sahih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita sifat seorang mukmin yang semestinya. Bagaimana seharusnya seorang mukmin memiliki perangai dan sikap. Disebutkan bahwa bukanlah seorang mukmin itu at-ta'an. At-ta'an ini artinya orang yang suka mencacat, ya. Ya. At-ta'n itu yang bisa yang biasa kita terjemahkan ya, mencacat, mencela dan yang semakna dengannya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, "Fala yakunul mu'minu ta'anan yat'anu fi ansabin nas wa a'radihim aw bi ashkalihim wa hayatihim." Jadi bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencacat di antaranya misalnya mencacat nasab orang, mencacat harga diri orang, martabat mereka, mencacat mungkin bentuk fisik mereka, mencacat penampilan mereka. Nah, intinya adalah suka mencacat. Bukan seorang mukmin adalah yang berperilaku seperti itu. Wala al-la'an. Apa makna al suka melaknat. Beliau katakan, "Laisa katsir al-la'n, wal-la'n huwa tard min rahmatillah subhanahu wa ta'ala, fa faminan nas man tajiduhu yal'anu li'atfahil asbab." La'an yakni orang yang suka melaknat. Padahal laknat itu adalah artinya apa? Doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Misalnya orang mengatakan la'anahullah. Semoga Allah melaknatnya. Artinya, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Nah ini doa, doa yang besar. ya Bukan hal yang sepele. Kalau orang dijauhkan dari rahmat Allah itu maknanya apa? Bisa nggak masuk surga ya kan? Jauh dari surganya. Kalau begitu bab laknat ini bukan hal yang sepele. Ya, doa laknat ini doa yang besar. Tapi sebagian orang begitu mudah melaknat. Dan sebagian masyarakat, alhamdulillah mungkin kalau masyarakat kita tidak seperti itu, tapi di sebagian masyarakat ya uh, ada yang begitu mudah ya, begitu mudah melaknat bahkan terhadap anaknya, bahkan terhadap ayahnya. Tapi itu hal yang seolah-olah biasa ya. Kenapa seperti itu ya? Karena mungkin tarbiyah yang tidak baik ya kebiasaan suatu masyarakat yang itu juga kalau dikerucutkan lagi mungkin kebiasaan suatu keluarga sehingga sejak kecil ya terdidik dengan bahasa-bahasa la'anat itu. Ya. Sampai di sini Syekh Al Fauzan mencontohkan ya, mencontohkan dan ini artinya hal yang terjadi betul-betul. Kata beliau uh, sebagian orang sampai ada yang melaknat hanya karena sebab yang sangat sepele. Kalau dia minta kepada anaknya sesuatu, minta diambilkan sesuatu, apa dia ucapkan? Hatu la'anakallah. Apa artinya? Bawa ke sini, semoga Allah melanat kamu. Loh, gimana sih? Kalau kita kan aneh sekali ya. Minta bantuan supaya diambilkan sesuatu. Siapa yang diminta bantuan? Anaknya. Bukan hat bawa ke sini jazakallah khair kan begitu. Tapi ini enggak. Hatu la'anakallah. Bawa ke sini, semoga Allah melaknat kamu. Ya. Nah ini kok bisa seperti itu? Ini bukan hal yang sepele doa seperti ini. Ini yang namanya la'an, begitu mudah melaknat. Bahkan saya pernah dengar sendiri, ya. Seorang topinya jatuh, kena angin, angin besar. Sehingga jatuh topinya. Dia mengatakan apa? Allah yalan abui. Artinya apa? Semoga Allah melaknat bapakku. Apa salahnya bapakmu? Ini topi kena angin ya, jatuh. Kok mengatakan seperti itu? Seolah-olah bapaknya yang salah. Allah yal'an abui. Ini gimana? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Uh, jadi ada kebiasaan di sebagian masyarakat yang seperti itu. Ini jelas hal yang tidak baik. Nabi mengatakan laisal mu'min bilaan Bukanlah seorang mumin itu orang yang suka mencacat. Ya. Uh, suka apa? melaknat. Dan uh, sebagian ulama menyebutkan juga bahwa makna laknat terkadang punya makna uh, yang lebih luas daripada sekedar tadi yang kita sebutkan mendoakan laknat. Terkadang ya, laknat itu punya makna mencacat ya, mencela, asab wasyatm. Laknat kalau artinya seseorang melaknat yang lain terkadang punya makna seseorang mencacat atau mencela yang lain. as syaitan. Misalnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW La'anallah man la'ana walidayh Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Apa maknanya? Bukan artinya mendoakan laknat tadi, tapi nah itu juga jelas termasuk ya kalau seperti tadi tapi juga mencakup makna mencacat, mencela, ya, mencaci maki orang tuanya. Punya makna seperti itu. Jadi kalau begitu e, kalau kita mengacu kepada makna tersebut, berarti makna hadis ini juga mencakup orang yang suka mencaci maki. Laisal mu'min billa'an. Bukanlah seorang mukmin adalah orang yang suka mencaci maki. Kemudian walal fahish Berikutnya al-fahish dan al-badhi. Nah, ini yang tadi kita sebutkan bahwa al-fahish ini uh, apa? Kalau di sini Syekh Al-Fauzan menyebutkan dan itu juga yang disebutkan para ulama al-qubhul mutanahi. Ya. Yani sangat keji, kata-katanya sangat kotor. Al-badhi tadi kita telah sebutkan maknanya. Nah, dua kata ini eh, sebagian ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan ya Nabi menyebut kedua kata ini al-fahish al-badi. Tadi kita sebutkan secara makna ada kemiripan. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kalau begitu supaya hadis ini bermakna lebih luas berarti al-fahish ini lebih terkait dengan perbuatan, yakni perbuatan yang keji. Al-badi kata-kata yang keji dan kotor. Nah, ini menurut sebagian ulama seperti dalam kitab Mir'atul Mafatih disebutkan begitu. Atau ini Nabi sebutkan dalam rangka apa? Untuk menekankan bahwa al-fahish ini lebih umum, ya perbuatan kata-kata yang keji yang tidak baik, al-badi lebih khusus kata-kata. Jadi ini Nabi menyebutkan lebih khusus untuk e, menunjukkan bahwa ini perhatian kita mesti lebih padanya, ya. Semuanya al-fuhsh itu tidak baik, lebih-lebih kata-kata yang tidak baik ini lebih berbahaya lagi. Atau Nabi menyebutkan di sini memang pengulangan yang juga bermakna penekanan bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Yang jelas ikhwan fillah rahimakumullah dari hadis tersebut kita ambil suatu pelajaran penting bahwa kalau begitu seorang mukmin ya memang harus betul-betul berusaha menjaga tutur katanya, menjaga ucapannya, ya dan menjauhkan dirinya dari kata-kata tersebut yang tidak baik yang bisa berakibat mudarat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan walahu wasahahu an Abi Darda radhiyallahu an marfu'an ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحشة البذيئة الذي يتكلم بالفحش Walahu dan riwayat Tirmidzi juga wasahahu dan disahihkan oleh beliau An Abi Darda meriwayatkan dari Abu Darda. At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abu Darda marfu'an e, sampai kepada Nabi, ya, artinya beliau meriwayatkan dari Nabi, "Ma min syai'in" Tidaklah ada sesuatu azqalu fi mizanil mu'min yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin yaumul qiyamah di hari kiamat min khuluqin hasan dari akhlak yang baik. Wa inna innallaha la yubghidul fahish dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar membenci al-fahish al-badhi orang yang kata-katanya kotor dan tidak tahu malu. Alladhi yatakallamu bil fuhshi yaitu yang bicara dengan kata-kata yang keji. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah Hadis ini juga secara makna seperti yang sebelumnya. Namun didahului di sini dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa uh, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di hari kiamat kelak daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh kita beranggapan dengan anggapan yang uh, menyepelekan bab akhlak. Ya. Kadang muncul dalam diri seseorang atau di tengah-tengah uh, kita yang belajar agama, membenahi akidah, membenahi ibadah, tapi mungkin kurang perhatian dalam bab akhlak sehingga terkadang ya ada yang hanya perhatian dalam bab akidah saja. Akhlaknya kurang terbenahi, kurang terperhatikan. Nah, ini tentu sikap yang tidak benar, ya, sikap yang tidak benar. Dan ini tidak sejalan dengan para ulama kita. Tidak sejalan dengan ulama kita. Karena justru ulama kita rahimahumullah mereka itu mendasari pelajaran akhlak ya sebelum melanjutkan atau sebelum mempelajari ilmu yakni mendalami Islam bab akidahnya bab ibadahnya bab ilmu-ilmu yang lain ya sebelum itu mereka dasari dengan akhlak terlebih dahulu itu para ulama kita dulu baru kemudian belajar ilmu nah buktinya ini hadis Nabi SAW insyaallah kita lanjutkan badal adat Bismillah <clears throat> kita lanjutkan Kembali kepada hadis ini jadi ternyata akhlak yang baik punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jal dan oleh karenanya tadi kita sebutkan bahwa para ulama kita mendasari mereka dan mendidik anak-anak didik mereka dengan akhlak terlebih dahulu sebelum ilmu sehingga seolah menjadi syiar di tengah mereka bahwa al adab qabla al ilm adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Nah ini sebetulnya hal yang perlu menjadi renungan bagi kita semuanya, bagi diri-diri kita, bagi anak-anak kita, bagi anak didik kita, bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi ketetapan ulama kita bahwa al-adab qabla al-ilm. Bagaimana menerapkan hal ini? Bagaimana betul-betul mendidik anak-anak kita supaya betul-betul beradab dengan adab yang mulia, sebelum mereka jauh mendalami ilmu agama sehingga ketika nanti mereka mendalami ilmu agama mereka menjadi orang yang alim ilmu mereka ya telah didasari oleh akhlak yang mulia sehingga mereka menjadi ulama yang teladan menjadi orang yang berilmu dan menjadi teladan dalam berperilaku itulah keutamaan akhlak yang mulia karena di sini disebutkan bahwa tidak ada yang lebih berat dalam timbangan di sisi Allah dari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ya. Kemudian disebutkan berikutnya yaitu sebaliknya sebaliknya Nabi katakan wa innallaha la yubghidul fahish dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar membenci La yubghidhu, benar-benar membenci al-fahish al-badi. Orang-orang yang kata-katanya kotor atau keji dan orang-orang yang kata-katanya jauh dari jalan yang terpuji atau tidak tahu malu. Alladhi yatakallam bil fuhsh. Nah, sebagaimana yang kita terangkan tadi. Yang jelas kita ambil pelajaran bahwa di sini ternyata sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh karenanya seperti hadis yang tadi kita sebut, orangnya menjadi syarrun nasi manzilatan indallah. Orang yang sangat buruk kedudukannya di sisi Allah. Wali Muslimin ana Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Hadis berikutnya disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, marfu'an juga meriwayatkan dari Nabi Inna rifqa la yakunu fi shayin illa zanah. Wa ma yunza'u min shayin illa shanah. Inna rifqa sesungguhnya rifq kelemah lembutan la yakunu fi shay, tidak akan berada pada sesuatu illa zanahu kecuali ia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min shayin illa shanahu, dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi buruk. Nah, termasuk kalau begitu dalam bab tutur kata. Kalau tutur kata itu terhiasi dengan sikap rif, kelemah lembutan, maka tutur kata kita akan menjadi zain, zanahu, akan menjadi bagus dengan kelembutan. Tapi ketika tutur kata kita tercabut darinya. Arif kelemah lembutan maka akan menjadi syain yaitu ya keburukan. Jadi syainun itu lawan daripada zainun. Ya, syanahu lawan daripada zanahu. Kalau ada kelembutan akan menjadi zain, zanahu. Kalau tercabut kelembutan itu akan menjadi syain, syanahu. Jadi kalau begitu hibati fillah rahimakumullah hadis ini menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa kalau begitu kita dalam bertutur kata hendaknya kita hiasi dengan sikap arifq. Walid Tirmidzi wa hasanahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dalam riwayat Tirmidzi yang kemudian dihasankan pula oleh beliau rahimahullah An Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari au biman tahrumu 'alaihi naru ala kulli qaribin hayyinin sahlin yang artinya bahwa Nabi berkata ala ukhbirukum Maukah ku beritahukan kepada kalian biman yahrumu ala nar tentang orang yang haram masuk neraka au biman tahrumu alaihin nar atau orang yang akan dihambat masuk neraka yakni terlindungi dari neraka siapa dia ala kulli qaribin hayyinin sahlin yaitu tiap orang yang qaribin hayyinin sahlin. Ini tiga sifat. Ya, siapa mereka itu? Kita baca penafsiran dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, sifat yang pertama dari sifat mereka yang akan dihalangi masuk neraka, diselamatkan dari neraka. Yaitu qarib. Qarib kalau secara bahasa biasa kita artikan apa? Dekat, ya kan? Orang yang dekat. Apa maksudnya? fahuwa uh, qaribun fi ta'amulihi ma'a ikhwanihi qaribun fi makanihi la yatarafa'u 'anin 'alan nas wa la yamtani'u 'anil ikhtilati bihim wa qada'i hajatihim Wa tawassuti lahum 'indal akharin orang yang dekat dalam bermuamalah dengan teman-temannya dengan yang lain orang yang mudah apa bergaul ya bukan tampak sebagai orang yang angkuh dan jauh tapi orang yang dekat dalam bergaul dengan teman-temannya dengan saudara-saudaranya qaribun fi makanihi la yatarafa'u 'alan nas orang yang kedudukannya dekat tidak meninggi di atas manusia jadi dia orang yang tawadhu ya merendah dan dengan manusia dekat kedudukannya dekat bersama manusia Berbeda dengan orang yang ya tarafa meninggikan dirinya sehingga yakni ini identik dengan sikap sombong, merendahkan yang lain. La yamtani'u 'anil ikhtilati bihim wa qadha'i hajatihim. Ia tidak merasa terhalangi untuk bergaul dengan orang-orang pada umumnya dan bahkan untuk membantu kebutuhan dan keperluan mereka wa tawassut lahum dan memberi syafaat untuk yang lain kepada orang lain, menolong orang lain. Ya, ini yang kita sebutkan tadi dalam khutbah, yakni apa? memberikan syafaat menjadi perantara lahum bagi orang-orang kepada orang lain. Nah, ini salah satu dari sifat para penghuni surga, qaribun. Hayyinun, yang kedua adalah hayyin. Apa maknanya? Al-hayyin yakni al-waqur, as-sahl, al-muhabbab ya al-wakur yakni dia orang yang terhormat tapi apa yakni menghormati pula orang lain sahal orang yang mudah muhabbab dan disukai ya oleh orang lain ya karena sikap-sikap tadi sikap-sikap yang dia miliki tersebut sahal eh, atau hayyin di sini masih uh, terkait dengan makna hayyin huwa rafiq fi ta'amulihi karena dia bersikap lemah lembut dalam berperilaku dalam bergaul dengan yang lain fala yu'amilun nasa dhatin wa shiddatin tidak bersikap terhadap manusia dengan sikap kasar dan kaku wa innama yatawadhu lahum tapi dia bersikap tawadhu terhadap mereka ya yeah. Sahal, ya sahal yakni mudah, ya artinya tidak jauh dari apa yang tadi kita sebutkan, ya dari sifat-sifat uh, yang tadi kita baca dari keterangan Syekh Saleh Al Fauzan, hafizahullah taala. Nah, kalau kita kaitkan dengan bab kita, kalau begitu seseorang yang seperti itu sifat-sifatnya tentu adalah orang yang apa menjaga lisannya kalau orang yang lisannya begitu mudah mencacat, begitu mudah mencela, bagaimana mungkin dia akan bisa menjadi qaribun hayyinun sahl? Tidak mungkin. Oleh karenanya e, sifat-sifat ini dari sifat-sifat ahlul jannah adalah sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sikap dan sifat al-bada wal fuhsh ya sikap-sikap yang keji yang tidak baik dalam bertutur kata dan uh, berucap Wali Muslim an Jarir radhiyallahu anhu marfu'an hadis yang berikutnya yang terakhir dari bab ini dalam riwayat Muslim dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu marfu'an beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya atau yang lafalnya man yuhramul man yuhram man yuhramir rifqa yuhram al khaira kullah. Siapa yang dihalangi dari sikap kelembutan maka dia dihalangi dari kebaikan seluruhnya. Nah, ini terkait dengan yang tadi kita sebutkan, artinya orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk memiliki sikap arif kelemah lembutan maka artinya dia terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, "Hai la yuwaffaqu lahu." Yani la yuwaffaq lahu. Tidak mendapat taufik dari Allah sehingga punya sifat arif, lemah lembut. Bal takunu fihi asyiddah. Justru yang ada pada dirinya adalah sikap kasar. Kaku, al-unf, suratul ghadab suka atau mudah marah cepat marah wal tidak keras nah ini semua adalah lawan daripada arif dia tidak dapat taufik dari Allah untuk memiliki sifat arif kelemah lembutan fa innahu yuhramul khairu an anir rifqi maka dia akan terhalangi dari kebaikan yang muncul disebabkan sikap kelemah lembutan وهذه عقوبة لمن استعجل العمر al واشتد Ini adalah sebagai hukuman bagi orang yang begitu uh, bereaksi cepat dalam hal-hal sehingga tasha washtadda, yani yakni begitu ringan uh, dalam sikap kerasnya, begitu cepat dalam sikap kerasnya wa ta'ajjal wa lam yatasabbar terburu-buru dan tidak menyabarkan diri. Fahuwa fawwata ala nafsil khaira alladhi yanaluhu law annahu tahalla birrifqi wal lin. Maka dia terlewatkan atau melewatkan dirinya dari kebaikan yang semestinya dia dapatkan seandainya dia menghiasi dirinya dengan sikap kelemah lembutan. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan uh, Hafizahullah bahkan beliau menyebutkan sebagai pelajaran penting yaitu firman Allah Azza wa Jal pada surat Toha ayat yang ke-44 Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah menghadapi Fir'aun dengan perintahnya apa? Fakula lahu qawlan dayyina Wahai kalian berdua ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lunak, yang lembut Padahal kepada siapa? kepada Fir'aun orang yang paling kafir orang yang paling jahat namun Allah Azza wa Jal menyuruh kepada Musa dan Harun supaya mengatakan kepadanya kaulan dayyina kata-kata yang lunak kata-kata yang lembut nah ini pelajaran bagi kita bahwa di balik kata-kata yang lembut tersebut insyaallah akan e, didapati banyak kebaikan buah-buah yang baik akan muncul darinya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza Wajalla memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita uh, dihiasi oleh Allah azza Wajalla dengan sikap arif dan sikap-sikap mulia yang lainnya dan dijauhkan dari kata-kata dan perbuatan tidak baik seperti al-bada wal fuhsh dan yang semisalnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini kajian kita atau materi kajian kita.